وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه نَعْمَلُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku Villa, Sahabatku cahaya ibadah yang insya Allah dengan ibadah diberi cahaya oleh Allah. Kali ini kaji kita tentang Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Zikir keseluruhan. Tidak hanya satu sebenarnya hati yang selama ini kita kenal. Padahal zikir hati akan mendorong muhasabah akal kemudian mendorong zikir lisan dan akhirnya zikir amal al akhlak al kirim kita mulai dari zikir hati hati yang diberi oleh Allah iman itu senangnya berzikir karena itu perhatikan dalam Al-Quran hamba yang berzikir adalah hamba yang beriman يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Hai hamba-hamba Allah yang beriman Berzikirlah kalian kepada Allah Dengan zikir yang banyak Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi Yang beriman Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Lagi-lagi orang beriman tenang hatinya dengan zikir. Ketahuilah dengan zikir hati akan tenang. makin kuat imannya kepada Allah, makin hebat dikirnya pada Allah. Kurang iman, kurang dikir. Tidak ada iman, tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Pasti selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan zikir hati. Diam-diam dia zikir, zikirnya diam-diam. Tidak terdengar. Bahkan orang tidak tahu ia berzikir. Kecuali kadang dirinya dengan suara yang lirih. Hanya kita kadang tahu dia sedang berzikir. Hina yujab yakul Allah dia terkejut, refleks, tanpa direkayasa, tanpa sengaja, dia akan menyebut nama Allah. Ah, ini yang disebut alamatul zikrihi tajri fi qalbihi. Itu tanda bahwa zikir seorang hamba itu sudah berjalan pada hatinya, pada darahnya, pada ruhnya. Dan itu buah dari hamba yang selalu menjaga hatinya dengan zikir sampai terkejut pun menyebut nama Allah. Ibu lagi masak karena hati terus berzikir, lalu tiba-tiba minyak kena tangan. Subhanallah. Atau uh, bapak sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada yang menyeberang mendadak. Allahu Akbar, refleks. Itu buah dari hati yang selalu berzikir kepada Allah Jalla jala Hati yang diliputi iman. Jadi gerak awal dari zikir itu hati. Nah, yang kedua, zikir akal. Kalau sudah hati diliputi iman, selalu berzikir pada Allah, akal pun terdorong untuk selalu bermuhasabah. Apa yang dia lihat, ciptaan Allah. Apa yang dia dengar, ciptaan Allah. Tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Mana ada yang kebetulan? Mungkin maksudnya merendahkan hati, tapi esensi kebetulan tidak ada. Apakah pertemuan kita melalui cahaya ibadah ini kebetulan? Tidak, ini desain Allah sudah tertulis dalam lahul mahfudnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak yang ngatur alam ini. Bukan kita yang ngatur. Kita hanya menemukan Allah yang menciptakan. Dokter itu hanya mengobati, Allah yang menyembuhkan. Petani hanya nanam, Allah yang menemukan. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita bicara, Allah yang buat kita bicara. Begini begitu atas izinnya. Nah itulah yang membuat akal terus menerobos, menerawang, membaca, mengamati, meneliti. If you think strongly enough, You will be forced by a science to believe in God. Bila engkau berpikir sungguh-sungguh, niscaya pikiranmu, ai buah pikiranmu, pengetahuan, ai buah pengetahuan ilmumu, memaksamu untuk mencari Tuhan yang benar. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Nih, bumi ini, dalam bumi, di atas bumi ini ada ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga pada dirimu. Diri Arifin, diri kalian, sahabatku cahaya ibadah, ada ayat-ayat Allah coba lihat mata, telinga, semua desain Allah yang sangat apik dan rapi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Karena itu setiap kita bercermin, kita berdoa, sebagaimana kau indahkan ciptaan ini, perindahlah akhlak hamba zikir akal. Kita lihat ciptaannya. Dengar suara arifin ini suara ciptaan Allah. Telinga yang mendengar pun ciptaan Allah. Inilah yang buat kita tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah. Takjub kepada Allah. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka di mana, kapan, bagaimanapun orang yang beriman itu dengan akalnya membuat imannya semakin kuat, maka membuat ia semakin berzikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Ia terus berzikir. Berdiri, duduk, berbaring, whenever, wherever, however, di mana, kapan, bagaimanapun. Ia selalu berzikir kepada Allah. Buah dari muhasabah yang hatinya diliputi iman kepada Allah. Subhanallah. Baru dua, kita akan lanjutkan besok. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. syadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Maafkan Arifin sahabatku cahaya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.